Kau muslim yang saya hormati. Demikian pula Allah katakan dalam ayat lain, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an penyembuh, obat dan rahmat kasih sayang lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara dan tidak menambah orang-orang zalim kecuali kerugian. Lihat, Qurannya satu. Tetapi bagi orang beriman jadi nur, jadi cahaya, jadi rahmat, jadi syifa, jadi penyembuh penyakit-penyakit hati, penyembuh kebodohannya, penyembuh kesesatannya, penyembuh penyimpangannya, Masya Allah. Tetapi bagi orang-orang zalim la yazidu illa khasara. La yaziduhum tidak menambah mereka kecuali kerugian. Ila ghairi dalika minal ayat dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan hal tersebut bahwasanya yang akan mengambil manfaat dari Quran hanya orang beriman, hanya orang yang bertakwa. Huwa fi nafsihi hudan. Kata Ibnu Katsir, dia Al-Qur'an ini pada zatnya memang petunjuk. Walakin la yanaluhu illa al-abrar. Tetapi tidak bisa mengambilnya tidak bisa mengambil manfaatnya al abrar kecuali hanya orang-orang baik saja al-muttaqin al-mu'minin يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء Wahai manusia Panggilannya manusia secara umum Telah datang pada kalian Peringatan, nasihat Dari Rabb kalian Dan juga penyembuh Lima fis sudur Apa yang ada dalam hati Wahudan warahmah Dan juga sebagai petunjuk Dan rahmat Lil mu'minin Petunjuk dan rahmat bagi orang beriman Datang kepada kalian pemberi peringatan. Tetapi yang mengambil manfaat adalah muttaqin atau mukminin. Maka mukmininlah yang dikatakan mereka menjadikan kitab ini sebagai hudan wa nur, sebagai rahmah, sebagai kasih sayang.